Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mangwalah Wa la hawla wa la quwata illa billah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه اما بعد Ikhwati wa akhwati billah Rahimani wa rahimakumullah Sahabat muslim, para pendengar radio muslim dimanapun anda berada Dan juga Peserta kajian Khusus muslimah yang ada di Bogong Raya Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tak pernah berhenti meskipun sekejap memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatannya baik kenikmatan yang tampak oleh indera kita ataukah kenikmatan yang tersembunyi yang dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus salihah Segala puji bagi Allah yang dengannya kita bisa melakukan menyelesaikan dan bahkan menyempurnakan berbagai macam amal-amal soleh kita. Ikhwati wa akhwati rahimannya rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita akan memasuki ayat yang ke-18 sampai ke 28 Surat Al-Mutaffifin yang sebelumnya insyaallah taala kita akan membaca terlebih dahulu ayat-ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رخيك مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون Nah di dalam ayat yang ke-18 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kebalikan dari beberapa ayat sebelumnya yaitu tepatnya adalah ayat yang ketujuh di sana Allah menjelaskan kalla inna kitabal fujjari fi sijjin ya bahwa catatan orang-orang yang berdosa itu berada di bumi yang paling bawah. Nah, adapun catatan amal soleh bagi al abror ya abror jamak dari barun yang maknanya adalah orang yang banyak melakukan berbagai macam kebaikan. Orang yang banyak melakukan kebaikan. Baik di dalam masalah akidahnya di dalam masalah ibadahnya, dalam masalah muamalahnya dan yang lainnya. Maka dialah al-abrar. Nah, catatan amal soleh bagi al-abrar itu adalah fi Ya, fi Yang sebagian para mufasir menjelaskan Ailiyun maknanya adalah a'lal jannah Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan Di surga paling atas ya, Di surga paling atas Yang dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan untuk memberikan Keridoannya Memberikan penghargaannya kepada para abror, kepada orang-orang yang melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan catatan-catatan amal soleh bagi orang-orang yang melakukan kebaikan ini yang sebelumnya telah Rasulullah SAW jelaskan ataupun masalah ini telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim yang beliau mengatakan innallaha kataba maqadiral khalaik min qabli an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanatin bahwa Allah Azza wa Jalla telah mencatat berbagai macam kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi yang akan terjadi di alam semesta ini 50 ribu tahun ya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya termasuk berbagai macam peristiwa perbuatan yang akan dilakukan oleh manusia, oleh kita-kita. Maka itu semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepada kita, "Tahukah Anda apa itu 'illiyun?" Nah, pertanyaan di sini tentulah pertanyaan yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita untuk menjawabnya. Ya karena kita memang tidak tahu kecuali perkara-perkara yang memang telah diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ini adalah permasalahannya permasalahan gaib. Yang kaidahnya dalam permasalahan gaib kita tidak boleh berbicara kecuali kita dasarkan kepada ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, maka pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di sini menginginkan yang pertama agar kita memperhatikan lebih dari beberapa ayat sebelumnya agar kita lebih banyak mencurahkan perhatian kita. Dan juga dengan pertanyaan ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita tentang keagungannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menjawabnya yaitu kitabum marqum ya kitabum marqum itu kitab yang marqum nah marqum di sini sebagian para ulama menjelaskan yaitu kitab yang bertuliskan di dalamnya ya karena memang berupa ataupun berisi catatan-catatan amal soleh bagi para hambanya. Nah sebagian yang lain mengatakan kitabu markum Itu markum isim maf'ul dari rokoma Dan rokoma maknanya adalah tulisan ataupun angka Maka maksudnya adalah kitabu markum Kitab yang telah diberikan nomor Ya, satu kitab yang dijaga dengan rapih tidak ada yang bisa mengubah-ubahnya yang telah diberikan nomor-nomor oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian keadaannya sebetulnya tidaklah ada pertentangan antara kedua makna. Yang pertama menunjukkan tentang kitab itu sendiri sudah ada nomornya. Ya, kita bisa menganalogkan seandainya kita memiliki sekian banyak buku ya, apalagi yang Anda sekalian berkecimpung di dunia perpustakaan maka kemudian sekian banyak buku yang ada itu diberikan nomor-nomor tertentu ini di luarnya nomor di luarnya itu untuk mempermudah mencari buku tersebut nah yang kedua tadi di, ataupun yang mana yang pertama tadi adalah satu kitab yang sudah bertuliskan di, di dalamnya yang berisikan catatan-catatan amal soleh bagi hamba-hambanya yang beriman. Nah, maka kalau demikian ya bisa diambil semuanya. Dan sudah sering kali kita sampaikan kaidah dalam masalah ilmu tafsir manakala ada satu ayat yang memiliki multi makna, ya, makna yang banyak dua atau bahkan lebih namun tidak saling ta'arud tidak saling kontradiktif, tidak saling bertentangan, maka bisa dipakai semuanya. Maka kitab bagi orang-orang yang abror itu adalah lempatnya, letaknya ada di surga bagian atas yashhaduhul muqarrabun yashhaduhul muqarrabun di mana kitab ini dipersaksikan dijaga dipelihara oleh al-muqarrabun ya, siapakah al-muqarrabun yaitu al-muqarrabun indallahi alladzina taqarrabu ila Allah Subhanahu wa taala bi ta'atihi. Ya al-muqarrabun adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai macam amalan-amalan soleh Maka kemudian mereka didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap kali seorang manusia itu memperbanyak ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin dekatlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia, seorang hamba, seorang muslim lebih bertawaduk merendahkan diri baik kepada manusia lebih-lebih lagi bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaannya nah, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidaklah seorang itu merendahkan diri merendahkan diri ataupun tawaduk melainkan dia akan bertambah kemuliaannya, akan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ketika seseorang semakin banyak melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya maka dia pun akan semakin jauh ya tidak didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat ya, akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dan kita ingat kaidah terkait dengan makna al-iman wal Islam. Ya, makna al-iman wal Islam. Di mana makna iman dan Islam tatkala kedua istilah ini tampil bersendirian ya seperti di dalam ayat ini maka kata-kata iman itu tampil sendirian di sana tidak ada ditemani oleh kata-kata Islam nah maka maknanya al iman di sini yarfa'ul yarfa'illahul ladina amanu amanu di sini mencakup di dalamnya makna Islam. Ya, tercakup di dalamnya makna Islam. Demikian seandainya ada kata-kata Islam muncul sendirian tanpa ditemani oleh kata-kata iman, maka Islam itu sendiri juga telah tercakup di dalamnya makna iman. Artinya bahasanya alladzina amanu di sini yang di, yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mereka itu adalah orang Islam yang mengamalkan berbagai macam ketentuan-ketentuan keislamannya yang melakukan berbagai macam ketentuan-ketentuan keimanannya. Maka inilah yang dikehendaki oleh Allah bukan sekedar orang yang percaya. Ya, bukan sekedar orang yang percaya. Nah, orang-orang yang melaksanakan ketentuan-ketentuan keislaman dan keimanannya inilah dan mereka adalah orang-orang yang berilmu itu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin tinggi keimanan keislaman yang ada pada diri seseorang berarti akan semakin dekatlah dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan soleh yang telah dia lakukan. Innal abrara Innal abrara Sesungguhnya Orang-orang yang abror ya, Tadi sudah kita sampaikan Man abror Yaitu orang yang banyak melakukan ketaatan Kepada Allah Azza wa Jalla Dengan berbagai macam amalan Amalan solehnya Baik dalam masalah akidah Masalah ibadah masalah muamalah dan yang lainnya. Maka mereka lah orang-orang abror. La na'im, maka mereka tempatnya adalah di na'im. Yaitu di satu tempat yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Nah, kenikmatan ini apakah hanya bisa dirasakan oleh jasad ataukah kenikmatan ini juga dirasakan oleh batin seseorang maka kenikmatan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan di surga nanti yaitu di tempat yang dikatakan sebagai tempat yang naim penuh kenikmatan itu akan bisa dirasakan oleh seseorang dari dua sisinya Zahirnya dan juga batinnya Dalilnya apa? Dalilnya Allah Azza wa Jalla diantaranya berfirman Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun Ya surat Az-Zuhruf ayat ke 71 fiha di dalam surga itu maka akan terpenuhi apa yang menjadi keinginan setiap jiwa apa yang diinginkan oleh setiap orang yang memasuki tempat tersebut dan orang yang tinggal di dalamnya mendapatkan kenikmatan berupa pemandangan yang luar biasa sehingga mata memandang berbagai macam apa yang dia, dia pandang di dalamnya itu mendatangkan kepuasan bagi yang memandangnya Di antaranya juga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada seorang pun manusia, tidak ada satu pun jiwa yang tahu terhadap berbagai macam kenikmatan Balasan yang dah Allah subhanahu wa ta'ala berikan Kepada dirinya Yang berupa berbagai macam Pandangan-pemandangan yang sangat indah Yang akan memuaskan setiap yang memandangnya Sebagai balasan terhadap Berbagai macam amal soleh yang telah mereka lakukan. Dan banyak di sana kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ya, seperti dalam surat Muhammad ayat ke-15 ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita fiha anharun di dalam surga itu ada anhar, ada beberapa sungai. Nah, sungai-sungai ini yang pertama ada sungai yang mengalirkan air ghairu asinin. Air tawar yang sangat jernih. Dan di sana ada air yang berupa labanin la, lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai yang mengalirkan air berupa air susu yang rasa serta baunya tidak pernah berubah meskipun dia mengalir dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama dan fiha berbeda dengan air susu yang kita lihat di dunia ini ketika sudah diperah dari tempatnya dan di, dia biarkan dalam jangka waktu yang tidak usah lama satu jam dua jam maka dia akan basi yang berbeda dengan laba susu yang ada di akhirat yang lam yataghayyar ta'mu yang tidak pernah berubah bau dan rasanya. Dan di sana ada sungai yang mengalirkan khamr ya. min khamrin ladzatil lisyaribin mengalirkan khamr namun khamr ini tidak menjadikan sebab peminumnya mabuk tidak menjadikan sebab peminumnya kepalanya pening bahkan akan menjadikan sebab peminumnya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa yalladzat kenikmatan yang luar biasa dan juga di sana ada sungai yang mengalirkan min asalin Musofa berupa madu dan madu pun Allah jelaskan yang sudah musaffa madu yang sudah disaring sehingga air yang berupa madu tersebut adalah madu yang sangat bersih tidak bercampur dengan sedikit pun kotoran banyak lagi kemudian ayat-ayat ataupun hadis yang menjelaskan kepada kita tentang bahwa kenikmatan-kenikmatan surga itu akan bisa dirasakan secara fisik, secara dohir oleh anggota tubuh orang-orang yang ada di dalamnya yang secara umum Allah berfirman di dalam hadis qudsinya a'dattu li'ibadis salihin telah aku persiapkan untuk para hambaku yang soleh Mala ainun ra'at Wala udunun sami'at wala khotoro fi qalbi bashar. Ya hadis riwayat Imam Bukhari. Yaitu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, tak pernah, belum pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbersit di dalam hati seorang manusia. Ya, ini ringkasnya mengenai kenikmatan di surga yang akan bisa dirasakan secara zahir secara fisik. Kemudian juga secara psikis pun ya orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya maka akan mendapatkan kenikmatan juga. Semisal Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fa innahum yuqalu lahum waqad syahadu al mauta qad dhubiha yuqalu lahum ya ahlal jannah khuludun wala mauta wa yuqalu lahum udkhuluha bisalamin wa yuqalu lahum innalakum lakum antun amu fala tab'asu abada wa antasihhu fala tamradu abada wa anta syubbu fala tahrumu abada maka dikatakan kepada mereka calon-calon penghuni surga yang ketika itu mereka melihat kematian. Ya. Baik mereka yang mati wajar ataukah mereka yang mati dubiha yaitu sembelih di medan peperangan ataupun di tempat yang lainnya. Wahai para penduduk surga, kalian akan kekal di dalamnya dan tidak ada kematian lagi bagi kalian. Akan dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke surga dengan penuh keselamatan. Dikatakan pula kepada mereka bahwasanya kalian akan diberikan berbagai macam kenikmatan di sana dan tidak akan pernah terlalaikan tidak akan pernah sengsara kalian di sana selama-lamanya. Dan bahwa kalian akan senantiasa sehat dan tidak pernah sakit selama-lamanya. Kalian pun akan senantiasa muda dan tidak pernah tua selama-lamanya. Allah Akbar. Ini kenikmatan yang betul-betul abadi satu kenikmatan yang sangat jauh dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia di mana kenikmatan di dunia kata Allah Subhanahu wa taala mataul ghurur itu kenikmatan perhiasan yang menipu yang hanya kita rasakan beberapa saat dan kemudian akan hilang dan mungkin berganti dengan kenikmatan yang lainnya. Nah, apa yang kita sampaikan tadi yaitu hadis yang kita sampaikan itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu bahasanya para penduduk surga itu akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan secara psikis. Itu ketika mereka mendapatkan ucapan Ucapan-ucapan yang membuat seorang itu besar hati Optimis, berbahagia Bahkan mencapai puncak kebahagiaannya alal araik ya alal araik yang mereka bertelekan di atas dipan-dipan mereka, di atas sofa-sofa mereka. Ya, sudah apapun yang diinginkan akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla sembari mereka menikmati berbagai macam apa yang diinginkan tersebut ya, duduk di sofa-sofa. Dan Aroik itu kata ahli nahwu ya, merupakan bentuk jamak dari arikah, ya, bentuk jamak dari arikah. Yaitu suatu tempat yang dihias sedemikian indahnya dan bahkan di atasnya eh, dikasih ya semacam atap, semacam naungan. Ya, kalau di tempat kita semisal ada dipan, kemudian di atasnya dikasihlah kain e, dalam rangka untuk mencegat, mencegah supaya nyamuk tidak masuk. Ya, kain yang apa kayak setrimin ataupun yang semacamnya. Dan ini merupakan tempat yang sangat megah ya, Merupakan tempat yang sangat megah Yang sangat mewah Yang sangat mahal harganya Yang turun Ya alal aroiki yang turun Sembari mereka duduk di atas arikah tersebut Maka mereka pun sembari memandang ke sekelilingnya dan ini pun akan menambah lagi kebahagiaan yang ada pada diri yang dimasukkan ke dalam surga. Sudah tempatnya begitu indah dibarengi dengan pemandangan yang juga sangat-sangat indah yang ada di sampingnya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im Wahai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka kamu akan mengenali mereka Pada wajah-wajah mereka Yang bersinar Bercahaya Menampakkan kenikmatan yang ada di dalam batinnya Ya, seseorang itu ketika berbahagia akan tampak di raut mukanya. Oh ini sedang berbahagia Meskipun dia tidak bertutur kata Dan inilah yang bisa kita lihat di dunia ini Ketika orang itu sedang puas karena berbagai macam kenikmatan yang dia terima Tampak di raut mukanya Dan kita pun bisa melihat seseorang yang semisal sedang dirundung duka mendapatkan berbagai macam musibah dan ujian. Ini pun akan tampak di raut mukanya. Orang yang sedang tidak punya uang misalnya, sementara keluarganya sedang ada yang sakit, belum bisa membeli makan, maka tampak di raut mukanya. Ini di dunia lebih-lebih lagi di surga nanti. Maka orang yang bahagia akan semakin tampak kebahagiaan mereka. Maka Allah mengatakan ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Wahai Muhammad, kamu akan mengenali mereka dari wajah-wajah mereka biasanya mereka itu ya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Yuskauna mir rahiqim makhtum yang mereka diberikan minuman berupa arak, berupa khomer yang makhtum. Ya. Nah, makhtum ini pun ada beberapa makna. Yang pertama mengatakan makhtum di sini ya bahwa tempat arak itu, tempat khomer itu tempatnya seperti kalau kita eh, melihat botol ya. Maka botolnya itu tertutup dan pada penutupnya ini ada misk ya nanti di ayat berikutnya. Ya, yuskauna mirrahikim makhtum. Mereka diberikan arak-arak yang tertutup rapat, terjaga, tidak pernah terbuka. Namun sebagian yang lain mengatakan makhtum di sini maksudnya bahwa arak yang diberikan kepada para penghuni surga tersebut itu nanti paling terakhirnya berupa apa? Berupa al-mis Maka makhtum maksudnya adalah penghujungnya, penutupnya, ya bukan e, tutup dalam artian fisik akan tapi e, penutup itu yang merupakan bagian yang terakhir dari Homer tersebut. Nah, Arak itu pun yang menyajikan adalah sebagaimana firman Allah Yatufu alaihim mildanum mukhalladun akwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in La yusadda'un anha wa la yunzifun Nah yang menyajikan Yang menyajikan khamr tersebut Itu adalah wildan ya, mukhalladun itu para bujangan yang abadi senantiasa bujang dalam keadaan bujang-bujang mereka membawa cangkir, membawa gelas, membawa tekonya senantiasa mengedarkan, meladeni ya orang-orang yang duduk di arok, yang duduk di arikah, yang duduk di eh, sofa -sofa yang duduk di dipan-dipan yang sangat megah tersebut. Dan para peminumnya la yusaddauna anha wa la mereka tidak pusing. Ya, tidak pusing pun juga mereka tidaklah mabuk. Ya, sebagaimana di dalam surat Muhammad ayat 15 tadi, maka khomernya itu adalah lazzatil lisyaribin. Ya, sangat nikmat bagi para peminumnya. Khitamuhu mis ya, khitamuhu mis Ya, dalam sebuah botol yang tertutup rapat yang tutupnya itu adalah mis. Ya, tutupnya penutupnya itu adalah mis, maka tadi sudah kita singgung penutup di sini memiliki dua makna yaitu tutupnya bagian atas yaitu tutup fisiknya itu berupa misek jadi sangat wangi ataupun makna yang kedua bagian terakhir dari khomernya itu adalah mis. Berbeda, ya, berbeda dengan khomer yang ada di dunia ini. Awal dan akhirnya sama-sama membuat pusing, sama-sama membuat memabukkan, sama-sama membuat rusak badan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka terhadap ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah digambarkan di dalam beberapa ayat tersebut ya hendaklah hendaklah orang-orang yang memang sangat ingin mendapatkannya itu segeralah berlomba berlomba untuk mendapatkannya Siapakah yang lebih baik di antara kita? Itu merekalah yang menang perlombaannya. Ya, berlomba untuk mendapatkan balasan yang sangat luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun. Yang campurannya itu dari tasnim ya, campuran dari khomer yang tadi diberikan oleh Allah Azza wa Jalla itu berupa tasnim. Nah, tasnim ini dijelaskan oleh Syaikh bin saimin rahimahullah taala ay min ainin rafi'atin ma'nan wa hassan wa hissan yaitu berupa air yang berasal dari tempat yang sangat tinggi yaitu dari Firdausil A'la baik secara makna ataupun secara adatnya yaitu dari ainai yashrabu bihal muqarrabun ya, dari mata air yang mata air inilah yang digunakan oleh eh, yang digunakan minum oleh al-muqarrabun. <clears throat> Berarti bahwa minuman yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan minuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada al-muqarrabun. Ya dan al-muqarrabun tadi telah kita ketahui yaitu orang-orang yang didekatkan kepada Allah ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang didekatkan kepada Allah karena ketaatan mereka, ya. Karena ketaatan mereka kepada Allah yang sangat-sangat tinggi, maka mereka dibagi diberikan bagian tempat yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla dan al mukarrabun makna lebih spesifik lagi yaitu adalah para malaikat. Nah, seakan-akan di dalam makna ayat aina yashrabu bihal muqarrabun dari mata air yang digunakan minum oleh al mukarrabun ya seakan-akan memiliki makna bahasanya mereka ya memegang apa namanya anhar memegang sungai-sungai yang ada di surga maka makna ba yang ada di dalam ayat ini di antara maknanya ba maknanya adalah min ya, yaitu aina yashrabu biha maka maknanya adalah minha ya, aina yashrabu minha al muqarrabun ya, maka ba di sini dimaknai yang pertama dengan makna min Artinya bahwa apa yang mereka minum itu terambil ya dari sungai-sungai yang mengalir dari surga yang berada di paling atas tadi, bukan kemudian mereka memegang e, sungainya dipegang, mereka nyebur ke sungainya tidak. Ya, bahkan sebagaimana di dalam ayat yang tadi sudah kita baca, mereka akan diladeni oleh para pemuda. Dan makna yang kedua itu memiliki makna bahasanya <clears throat> yashrobu itu maknanya adalah yarwi. Itu maknanya mereka tuh merasakan puas. ainain ainan yaswi bihal mukorobun Mereka merasakan kepuasan ya, dengan minuman yang dihidangkan kepada mereka dengan minuman mata air ya yang di dalamnya tentulah ada airnya yang diminum oleh para al-muqarrabun. Maka orang-orang yang diberikan minum itu mereka akan mendapatkan kepuasan hilang rasa dahaganya. Ya, inilah beberapa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita agar kita fal yatanafasil mutanafisun hendaklah kita berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga yang tempat pencatatan eh, tempat meletakkan buku catatan kita pun dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat diletakkannya catatan untuk orang-orang yang fujar, orang-orang yang banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di dalam golongan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang bersemangat untuk mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terpetik di dalam hati seorang manusia mengenai hakikat kenikmatannya. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita bayangkan hanya namanya saja. Ya, saya ingatkan bahwasanya sama dalam masalah nama tidaklah melazimkan sama dalam masalah hakikat. Memang diberitahukan kepada kita tentang sungai yang mengalir, madu, susu, homer, air tawar. Namun paling bayangan kita, bayangan kita tentang kenikmatan-kenikmatan air tersebut ya sesuai dengan apa yang pernah kita rasakan sekarang ini. Padahal hakikatnya ya, hakikatnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah akan berikan di surga itu sangat jauh dari apa yang pernah kita rasakan, pernah kita ataupun yang kita bayangkan berdasarkan fakta yang kita dapatkan di dunia ini. Demikian juga ketika seseorang di dunia sudah memiliki pasangan ya, maka hakikat nikmatnya bersama pasangan sangat berbeda dengan hakikat kenikmatan pasangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat. Maka pasangan para bidadari di akhirat mereka tidak mengeluarkan kotoran, ya, tidak ngiler dan semacamnya. Demikian banyak salah kurangnya Mohon maaf karena semata-mata Kekurangan dan kebodohan saya pribadi Dan gangguan syaitan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya berlepas diri Dan kalaulah ada kebenaran maka sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla Al-haqqu min rabbikum falatakunanna minal mumtarin Kebenaran itu datangnya dari Rabb kalian Oleh karenanya janganlah kalian menjadi orang yang ragu-ragu Baik ada satu pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu saya bekerja di koperasi yang di dalamnya terdapat kegiatan simpan pinjam yang ada ribanya. Dan pertokoan yang ada ribanya pula. Saya sudah berusaha mendakwai dengan lembut dan tanpa perdebatan yang keras. Akan tapi ibu saya masih belum yakin untuk keluar dari tempat kerja beliau tersebut. Karena beliau berkata kepada saya masih takut apabila tidak bisa mencari penghasilan apabila keluar dari kantor tersebut. Apa yang dapat saya lakukan untuk membuat ibu saya yakin dan mantap untuk keluar dari pekerjaan beliau yang penuh riba ini. Ya alhamdulillah Anti telah melakukan upaya yang baik yaitu berupaya mendakwai ibu dengan cara yang bijak dan memang demikianlah seharusnya. Ya kita berbicara kepada ibu dengan penuh hormat, dengan penuh santun, namun bahwa kita ingat yang namanya hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikannya. Allah Subhanahu wa taala lah yang paling tahu siapakah hamba yang paling layak untuk diberikan hidayah dan siapa di antara mereka yang tidak layak untuk diberikan hidayah. Namun demikian sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah tentulah yang paling baik kita lakukan tetap terus berupaya, berusaha dan jangan lupa kita mendoakan ya mendoakan mereka. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang tua kita. Boleh jadi apa yang kita sampaikan, tutur kata kita belum bisa mantap mereka terima. Namun dengan doa kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memantapkan hati mereka. Kemudian yang kedua, bisa anti sampaikan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan seingat saya derajatnya adalah Hasan Rasulullah SAW bersabda Man taroka syai'an lillah Awwadahullahu khairan minhu ya. Man taroka syai'an lillah Awwadahullahu khairan minhu Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Jadi diberikan apa namanya eh, Kesadaran bahwa riba itu sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah yang balasannya sangat besar di akhirat nanti. Jadi diingatkan ke sana. Nah, sehingga dia pun nanti kalau meninggalkan maka meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seseorang yang meninggalkan sesuatu itu sesuatu yang mungkar, sesuatu yang maksiat karena Allah Subhanahu wa taala awwadahullahu khairan minhu. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan berikan hidayahnya kepada Ibu Anti. Ya, demikian uh, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Dari saya kita cukupkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.